Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di dalam risalahnya Amradul Qulub wa Shifa'uha Faslun ayat tadullu ala amradil qulub Ayat-ayat yang menjelaskan tentang barakallahu fikum amradul qulub penyakit-penyakit hati. Qala Allah Ta'ala 'anil munafiqin. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang kaum munafikin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati-hati mereka itu marot. Apa arti marot? Sakit. Penyakit. Karena ada penyakit di dalam hatinya, fazadahumullahu maradha maka Allah zada. Apa arti zad? Menambah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menambah mereka. Maradan. Dengan penyakit juga. Pertama, Barakallahu Fikum. Ayat ini turun terkait dengan kaum munafikin. Kita diberitahukan sebuah kaidah. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Ayat ini berbicara tentang kaum munafikin. Orang Islam juga bisa menjadikannya dalil. Tidak hanya khusus terarah kepada orang-orang munafik di saat itu. Tetapi juga orang-orang Islam di masa sekarang ini bisa akan menjadikan dalil terhadap seseorang yang memiliki penyakit yang sama dan serupa. Contoh yang lain. Betapa banyak ayat yang itu terkait dengan orang kafir kepada Allah. Dijadikan dalil di saat ada pada orang Islam sifat-sifat yang terdapat pada orang kafir lalu turun ayat tersebut. Misalu dhalik. Di saat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam membangunkan Ali untuk sholat malam dengan putrinya siapa? Siapa? Hah? Kif? Siapa putrinya Rasul yang menikah sama Ali? Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membangunkan untuk sholat malam. Dari dalam bilik, lalu kemudian Ali radhiyallahu taala mengatakan anfusu nabiyadillah. Rasulullah datang membangunkan untuk sholatul lail. Jawaban dari dalam Rasul Ali bin Abi Thalib mengatakan jiwa-jiwa kita ini ada di tangan Allah. Subhanallah. Aisyah, Fatimah radhiyallahu taala anha bercerita barakallahu fikum didengar Rasulullah sambil menepuk pahanya memukul bersuara. Lalu kemudian sikap Ali radhiyallahu taala anhu itu didalili oleh Nabi Yuna alaihi Salat wassalam mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala Itulah manusia banyak komentar, banyak ngeyel, Padahal ayat ini turun terkait dengan orang kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Tetapi karena ada satu, lalu kemudian boleh dipakai untuk berdalil dengannya. Demikian juga ayat ini. Berbicara tentang orang-orang munafik yang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka siapapun dari kita muslimin muslimat berpenyakit sebagaimana penyakitnya kaum munafikin, kita juga bisa menjadikan ini sebagai dalil. Tidak kemudian kita menuduh anta munafik. Oh jangan. Lain. Rahimani wa rahimakumullah. Kita mendatangkan dalil dengan kita menuduh harus dibedakan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama al-ibratu bi lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaknya, bukan kekhususan sebab. Kan banyak ayat-ayat turun terkait dengan kaum tertentu, orang tertentu. Tapi itu bisa dipakai hujah apabila pada diri orang itu ada mirip dengan apa yang disebutkan di dalam ayat. Kedua, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kaidah yang mengatakan al-jaza'u min jinsil amali upah ganjaran itu sesuai dengan perbuatan. Al jazau terus min jinsil amali. Ganjaran itu sesuai dengan barakallahu jenis amalan. Dari mana kita mengambilnya? di saat di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah dengan penyakit yang keberikutnya. Rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau menyebutkan ayat ini dengan ayat yang semisal. Bahwa diberikannya sebuah hukuman diberikan sesuatu oleh Allah Jalla Subhanah yang tidak disukai karena itu merupakan sebuah hukuman terhadap perbuatannya. Ayat yang semisal dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." tatkala mereka menyimpang dan menyeleweng Zaghallahu qulubahum. Allah hukum dengan penyimpangan dan penyelewengan. Berarti penyelewengan itu merupakan hukuman karena ada penyelewengan sebelumnya kepada kita. Inilah makna juga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi atau dengan judul lain kitabnya Ad-da' wad-dawa'u beliau menyebutkan az-zanbu yaksibud zanba satu dosa itu akan melahirkan dosa yang keberikutnya satu kesalahan kalau tidak segera rujuk darinya, akan melahirkan kesalahan dan kekeliruan berikutnya. Imam Ibnu Abil Izzil Hanafi rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap akidah at-tahawiyah menyebutkan yang sama. Adzanbu yaksibud dzanba dosa itu bila tidak bertaubat dan segera meminta ampun darinya akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Adzanbu yaksibu dzanba. Sekarang, penyakit yang ada pada mereka, itulah sebagai sebab Allah menghukumnya dengan penyakit yang baru kesesatan yang ada pada dia satu pintu dia sesat dan tidak mau bertobat Allah akan membukakan pintu yang lain untuk kemudian dia tersesat padanya hukuman terhadap kesesatan yang pertama ini bahaya barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah sebagaimana kebaikan dan kebajikan itu akan melahirkan kebajikan yang keberikutnya. Walladzina Terus. Zadahum hudau. Ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mencari petunjuk, ada petunjuk pada dirinya karena dia yang mencarinya Allah Jalla Subhanah menambahnya dengan petunjuk yang keberikutnya. Sebagaimana kejelekan akan melahirkan kejelekan, maka kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang pula. Kebaikan yang lainnya rahimani wa rahimahkumullah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada seseorang meremehkan kesalahan walaupun kecil. Dosa walaupun kecil. Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan barakallahu fikum ya semoga tidak luput atau keliru dari penyebutan al imamul Hasanul basri atau selain beliau masih ragu-ragu la tanzur ila sigharil ma'asi wanzur ila man asaita. Jangan engkau melihat besar kecil dosa yang kau lakukan. Jangan. Kecil kau bisa dengan istighfar. Jangan sekali-kali. Tapi lihatlah kepada siapa yang engkau maksiat engkau maksiati dengan dosa besar, ya Allah Jalla subhanah. Begitu juga yang kau maksiati dengan dosa kecil siapa? Allahu Jalla subhanah. La tanzur ila sigaril ma'asi. Jangan lihat karena kecilnya perbuatan dosa itu. Jangan. Tetapi lihatlah man asaita kepada siapa yang engkau maksiati. Engkau berdosa besar, Anda meninggalkannya Allah yang engkau maksiati. Dengan dosa kecil yang engkau maksiati juga Allah Jalla Subhanahu. Disinilah letak keistimewaan, keutamaan para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'in. Kalau kita kan masih ada sifat peremehan, pengentengan barakallahu fikum. Rawal Imamul Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy Shari' Wa kunna na'udduha ala ahdi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan amal-amal amal-amal kesalahan lebih kecil dari rambut. Adaku minas sya'ri. Lebih kecil dari rambut dari rambut barakallahu fikum. Diremehkan maksudnya. Sementara kami menganggapnya di masa Nabi alaihi salatu wassalam minal mubiqat ay minal muhlikat. Apa arti muhlikat? Hah? Eh? Halak akan membinasakan dan menghancurkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu cerita Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Adraktu salasina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Ay ma ma'na. Kata Ibnu Abi Mulaikah, saya berjumpa dengan kurang lebih 30 sahabat Nabi. Semuanya takut dan ngeri dari sifat yang namanya an nifak kemunafikan. Subhanallah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, terbaik sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu siapa? Umar ibnul Khattab datang bertemu dengan pemegang rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa pemegang rahasia sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah ibnul Yaman Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Hudzaifah al Yaman. Pemegang rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu rahasia asma al-munafiqin. Nama-nama orang munafik barakallahu fikum ada di tangan Hudzaifah al Yaman. Dikhususkan beliau untuk memegangnya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman bertanya tentang perihal dirinya. Ya Hudzaifah, hal samani apakah Rasul telah menyebutkan namaku pada nama-nama yang ada di tangan engkau? Ya Allah. Subhanallah. Hudzaifah ya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga masih meragukan tentang dirinya sendiri. Masih meragukan tentang kebaikan dirinya sendiri. Sampai kemudian bertanya, apakah saya ini termasuk dari nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam? Rahimani wa rahimakumullah jami. Maka oleh karena itu barakallah fikum. Kalau kita membaca tentang satu bab ketakutan dan kengerian ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Salafun salih ridwanullah alaihi ajma'in terhadap dosa dan kemaksiatan sungguh pantas kalau mereka itu menjadi generasi yang mufaddalah. Generasi yang diutamakan dan generasi yang terbaik rahimani wa rahimakumullah. Kita jujur kepada Allah Jalla Subhanahu. Semoga Allah Jalla wa'ala memaafkan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sampai seorang tabi'in mengatakan, kalau dosa dan kemaksiatan itu ada baunya, ada baunya. Pahamkan. Mengeluarkan aroma, niscaya kalian tidak akan duduk di sisiku, kata mereka Barakulah. Kalau sekiranya dosa itu beraroma, niscaya kalian tidak akan duduk di majelisku Kata seorang tabi'in, allahu al al Basri rahimani wa rahimakumullah. Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan mengatakan barakallahu fikum tiadalah kesedihan dan kegundah gulanaan yang saya alami sekarang ini karena dain apa arti dain karena hutang. Tidaklah kesedihan yang menimpa diriku itu karena ini. Melainkan karena dosa yang saya lakukan 40 tahun yang telah lewat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala bertemu dengan seseorang. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala bertanya kepadanya, "Kam umrak?" Berapa umur engkau? Orang itu menjawab, "Situ nasana." Kif situn? 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, anta mundu sittina sana tasiru ilallahi yushiku antasil. Engkau selama 60 tahun berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir engkau akan sampai kepada Allah anta mundu sitina sana tasiru ilallah yushiku يوشك engkau selama 60 tahun berjalan menuju Allahu Jalla Subhanahu wa taala hampir-hampir engkau akan sampai kepada Allah orang tersebut segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang sering kita dengar kalau ada kematian. Jangan-jangan ada di sini juga. Kalau ada kematian, diumumkan lewat masjid. Apa iya? Tidak. Iya. Dikumandangkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un orang tersebut mengucapkan kalimat ini inna lillah wa inna ilaihi rajiun barakallahu fikum lalu kemudian rahimani wa rahimakumullah Fudail bin Iyad bertanya kepadanya, Hal arafta makna? Apakah engkau memahami maknanya? Apa makna yang terdapat dalam ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian Barakallahu fikum Fudail sebagai seorang alim menjelaskan kepada orang tadi. Inna lillahi abdun. Wa inna ilaihi raji'un. Faman arafa annahu lillahi abdun. Wa annahu ilaihi raji'un. عرف أنه موقوف بين يديه ومن عرف أنه موقوف بين يديه عرف أنه مسؤول ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا كتفضل بن إياد رحمه الله معنى آيات إني adalah sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya adalah miliknya Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah, dia akan tahu kalau dirinya ini akan berdiri di hadapan Allah. Barang siapa yang tahu kalau dirinya akan berdiri di hadapan Allah, berarti dia akan tahu kalau dirinya ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Subhanahu. Maka barang siapa yang tahu kalau dirinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, hendaklah dia mempersiapkan jawabannya. Fabakar rajulu Orang tersebut kemudian menangis. Lalu mengatakan, Famal hilu rahimakallah. Lalu orang itu bertanya, bagaimana jalan keluarnya kalau demikian? Dia masih hidup, barakallahu fikum. Lalu Fudail bin Iyad menyebutkan dengan dua bimbingan dan arahan yang kita bisa gunakan di dalam hidup sekarang ini. Pertama, engkau harus bertaubat meminta ampun kepada Allah dari umur yang telah berlalu penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Bertaubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terhadap umur yang masih tersisa maka isilah dia dengan takwa Allah Jalla Subhanahu. Isilah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Fanduru barakallahu fikum. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in terhadap satu dosa dan kekeliruan serta kesalahan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya banyak perkara dan banyak hal yang menjadikan hati kita ini berpenyakit. Termasuk dari perkara yang mungkin adalah yaitu salah memilih teman. Salah memilih barakallahu fikum teman. Ini akan bisa mendatangkan penyakit di dalam hati kita. Kita harus berusaha. Pintar di dalam mencari teman kita bergaul. Karena Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Al-mar'u. Terus ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Anil mar'i la tas'al wasal an qariri. Fa innal qarina bil qarini yuqtada. Eh, fima makna syair ya kawan tentang seseorang, tanyakan siapa temannya. Tanyakan siapa teman dia. Karena pasti yang namanya teman, barakallahu fikum, mesti akan ada kesamaannya. Maka oleh karena itu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyebutkan dan memberikan bimbingan yang amat sangat dalam padanya dengan mengatakan matalul jalisis salihi wassu kahamilil miski wa nafikhil kir permisalan pertemanan berteman dengan teman yang baik dan teman yang jelek seperti orang yang berteman dengan pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Paham ya, tukang pandai besi? Tukang besi ya. Jadi kalau di sana pandai ada kata-kata pandai, tukang pandai besi. Ya, tukang besi. Yang yang suka yang bikin parang itu apa bahasa kita di sini? Bikin parang, bikin uh, pisau. Ya, Hah? Pandai besi juga. Lah itu, ha? Oke? Tukang besi namanya. Ya. Jadi barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkannya demikian. Berteman dengan orang soleh. Dan berteman dengan orang jelek. Diumpamakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Teman yang baik seperti teman yang sedang membawa minyak wangi. Kalau engkau berteman dengan orang yang membawa minyak wangi, ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan. Kata Rasul alaih salatu wassalam. Kemungkinan yang pertama, antab an ayyukhziyaka. Dia barakallahu fikum memberikan kepada engkau. Lah kalau pembawa minyak wangi, lalu kemudian kita diberikan wanginya, minyaknya tentu kan akan wangi juga. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, anta beta aminhu engkau membeli wewangian darinya. Dia menjual, Anda membeli. Tentu engkau akan menjadi wangi. Kemungkinan yang paling ringan, dia tidak membeli, memberi engkau, Anda tidak punya ya ringgit untuk membelinya, barokallahu fikum, antajida rihan Anda akan mencium bau yang wangi. Enak kan? Berteman dengan orang soleh, orang baik, orang lurus. Masya Allah. Kita diberitahukan oleh Nabi akan mendapatkan kemuliaan. Tapi, kalau berteman dengan tukang pandai besi, berteman dengan pandai besi, Rasul Ali salatu wassalam mengatakan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ayuh rika, ayuh rika, siabaka. Membakar pakaian engkau. Kena percikannya. Kena apinya. Kemungkinan yang kedua, engkau kata Nabi alaihi salatu wassalam mencium bau yang apa? Enak enggak? Enggak enak, kurang sedap. Mencium bau yang tidak enak atau kurang sedap. Rasulullah mengumpamakan persahabatan itu seperti itu. Berarti Rasul salatu wassalam memerintahkan kita untuk mencari teman yang akan bisa menyelamatkan diri dan agama kita. Coba lihat. Kalau ada orang berpenyakit hatinya, ada orang berteman dengan dia, sebentar lagi penyakitnya itu akan terjangkiti orangnya. Barakallahu fikum. Karena kita ingin selamat rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin selamat agar jangan sampai kita sudah berusaha banyak penyakit ketika kita berteman dengan orang yang sakit maka akan menambah penyakit yang ada pada hati kita ini. Tadi kita sudah berusaha kalau apa namanya penyakit kutuan misalkan di kepala satu persatu sudah berusaha diambil kutunya. Sudah ada usaha. Ketika salah temannya, kok berteman dengan orang kutuan lagi? Oh ya sudah. Yang tadinya sudah gini satu persatu hilang. Ternyata nambah lagi kutunya. Salah. Teman tidurnya, teman duduknya, teman makannya, teman mengeluhnya, yang kutuan, ya sudahlah. Selamat tinggal, selamat Anda menghilangkan terus kutunya dan terus bertambah rahimani wa rahimakumullah. Coba berteman dengan orang sehat. Tali akhi, Alhamdulillah. Saya nggak punya kutu loh. Dibantu. Ayo, saya bantu hilangkan. Ini kalau baik temannya. Maka oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Bersabarlah engkau wahai Rasul Allah. Bersabarlah engkau dengan para fukara dan masakin yang mereka itu selalu berdoa kepada Allah di waktu siangnya, di waktu paginya, dan di waktu sorenya. Sabarkan dirimu. Sementara posisi Nabi, posisi Masya Allah tertinggi. Allah memerintahkan jangan sampai yang kecil-kecil ini dilupakan karena ingin mengejar para pejabat-pejabat, ingin masuk ke dalam Islam. Jangan sampai. Sabarkan dirimu bersama mereka. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Maka karena persoalan teman itu adalah besar. Kita disuruh oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam untuk pintar-pintar mencari teman. Sampai-sampai dalam persoalan teman duduk teman yang akan hidup seranjang sama dia. Ya Muhammad. Tahu teman seranjang? Maksudnya? Tidak tahu. Maksudnya istri. <laughs> yang jelas keinginan Muhammad sudah sampai ke apinya. <laughs> Jadi barakallahu fikum. Sampai-sampai terkait dengan persoalan teman ini, Nabi Yuna alaih salatu wassalam mengatakan, Fadfar bidatiddin. Daribat yada. Pilih wanita yang beragama yang taat kepada Allah. Kalau tidak, akan celaka hati engkau. Akan celaka kedua tangan engkau. Kata Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Subhanallah, barakallahu Fikum dalam persoalan teman. Bagaimana lagi kalau persoalan guru barokallahu fikum. Yang akan menanamkan agama pada diri kita ini. Yang akan mendidik kita. Lah kalau sampai salah dan keliru kita mencari guru. Barakallahu fikum. Bahayanya lebih dahsyat. Lebih berbahaya dibanding hanya sebatas pertemanan saja. Kalau saja berteman, salah memilih teman, bahayanya besar. Bagaimana kalau kita salah untuk memilih guru yang akan menanamkan kepada kita ini ilmu? Dengarkan pesan seorang tabi'in. Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala. Kata Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, ala innal ilma terus ha dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum kata Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala Ketahuilah ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Periksa, kata beliau. Lihat gurunya ini siapa. Dari siapa engkau mengambil agama engkau. Coba. Kalau antum duduk terhadap guru yang kalau bahasa Indonesianya itu gado-gado. Makanan loh, gado-gado itu. Di sini ada enggak? Apa? Rujak. Rujak ya. <laughs> Rujak kan? Gado-gado. Ada campuran sini, campuran sana. Sebentar. Agama Anda akan jadi gado-gado juga. Sama. Ya? Kalau barokallahu fikum, gurunya ini adalah pramuka. Pramuka paham. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Di sini suka, di sana suka, di mana-mana suka juga. Pokoknya gabung sana sini. Kalau gurunya seperti ini, dia akan menjadi murid pramuka. Jangan-jangan pramuka cuma istilah Indonesia. Hah? Apa kalau istilah Malaysia-nya pramuka ini? Hah? Apa? Apa istilahnya? Di sini senang, bergaul dengan sana senang, dengan itu juga senang. Yang penting senang, semuanya. Apa? Hah? Ya? Di sini peng, pengakap. Oh, kita pramuka. Di sini pengakap, ya di sana pramuka bahasanya. Pengakap. Jadi barakallahu fikum artinya sama dengan gado-gado tadi, rujak tadi. Cuma kan ada bahasa lain barakallahu fikum. Jadi di sini dia suka, ke sana suka, pokoknya semuanya dengan tidak memperhatikan akidahnya bagaimana, manhatnya bagaimana, akhlak adabnya, ibadahnya bagaimana dan seterusnya. Sebentar lagi dia keluar dari majelis sang guru, ya seperti itu. Ya akhi, jangan suka menyalahkan orang. Ya, jangan suka menyalahkan orang. Lu terus gimana? Kalau kita menyalahkan orang salah, benar apa salah? Ayo Muhammad. Muhammad dulu. Menyalahkan orang yang se, menyalahkan orang yang salah, salah apa benar? Hah? Menyalahkan orang yang salah adalah salah, benar apa salah? Hah? Salah apa benar? Hah? <laughs> Karena kalau anak di bawah ya umur ya, kalau ditanya benar salah yang terakhir diambil. Ya, nanti dibalik, salah benar ganti lagi, benar. Ditanya lagi benar salah, salah. Ya, Muhammad benar apa salah? menyalahkan yang salah adalah salah, benar apa salah? Hah? Benar. Membenarkan yang salah, benar apa salah? Hah? Salah, pinter. Masya Allah. Kalau salah, kita katakan salah, itu kan benar. Tapi yang salah kita katakan benar, itu salah. Lah kita disuruh diem sekarang. Jangan suka nyalahkan orang. Lu melihat orang salah, masa kita nggak mau luruskan? Rahimani wa rahimakumullah. Semestinya kan kita punya tanggung jawab di tengah kaum muslimin. Makanya kalau ada kesalahan, lalu kita diam tidak mau menyalahkan, lebih jelek lagi. Kata para ulama ini syaitanun ahros. Setan bisu. Kalau dia diam dari kesalahan. Tapi sekarang ini dikatakan. Kalau ada orang yang menyalahkan yang salah. Dan membenarkan yang benar. Itu dikatakan sok benar. Menganggap diri paling benar. Suka menyalahkan orang. Ya, jadi kita disalahkan kalau kita menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, kita disalahkan di masa sekarang ini. Ini bukan filsafat loh, cuma <laughs> bukan filsafat barakallahu fikum. Ya. Sekarang kalau ada yang membenarkan yang salah, dan menyalahkan yang benar jadi benar. Sekarang lebar fikum. Ya. Sehingga bagi orang yang ingin benar serba salah. Mau maju, menjelaskan yang salah itu salah. Dianggap mau benar sendiri. Menganggap benar sendiri. Mau memiliki sorga sendiri. Suka menyalahkan orang. Ya Allah. Terus apa? Tugas para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Mubasyiran wa nadhira. mubashir apa arti mubashir Pemberi kabar gembira, memasukkan ini loh. Kalau kita taat kepada Allah. Dan kedua memberikan peringatan. Ya, tapi ingat, kalau kita tarik benang, benang sama ya benang. Siapa yang mengawali pangkal ucapan ini siapa? Oh ternyata iblis laknatullah alaih. Yang tidak suka dan tidak senang kalau ada orang yang menegakkan amar ma'ruf di tengah umat ini. Tapi kita jangan pedulihan itu. Terus kita maju. Berjalan. Yang hak kita katakan hak. Dan yang salah kita katakan salah. Dengan penuh hikmah. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Allah dengan penuh hikmah. Maka oleh karena itu, bukan sikap yang salah kalau seseorang memilih guru itu gurunya siapa. Karena memang itu dari salafus soleh pendahulu kita yang soleh. Untuk menjaga agamanya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Dia lihat. Orang ini bagaimana sih akhlaknya dilihat diperhatikan. Bagaimana tutur katanya. Semuanya diperiksa. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian dia bisa duduk belajar menimba ilmu. Darinya rahimani wa rahimakumullah Maka barakallahu fikum. Ayat ini mengingatkan juga kepada kita untuk kemudian berhati-hati dari perkara yang akan menyebabkan hati kita ini sakit kalau kita berguru di depan orang yang suka mencela. Nasallallahu salam afiyah. Kita bersedih dan menangis. Seseorang yang belajar Al-Quran dan Sunnah, pulang-pulang dari sisinya sang alim sampai di Indonesia mencela dan mencaci pula dan Allah. Mencaci ini, mencaci itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kan bahaya. Apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kepada siapa dia berguru barakallahu fikum. Dicamkan. Karena ini akan menentukan sehat dan tidaknya hati yang kita miliki. Kita kepingin hati kita ini sehat. Tidak terjangkili oleh penyakit maka kita harus mencari jalur keselamatan barakallahu fikum kalau sekiranya di tempat kita tidak ada guru yang menurut tuntunan agama yang harus kita cari. Kita bersabar. Jangan sampai, ya nantilah kita yang memilahnya. Lu, kita mau belajar seperti kendi, kendi ya. Tempat air. Akan disiram begitu Kok kita disuruh barakallahu fikum kendi itu disuruh menyaring? Memilih kan gak bisa. Semestinya Ustadz guru inilah yang tersaring terlebih dahulu. Untuk memberikan yang sedah, sudah murni barakallahu fikum pada muridnya. Kan begitu sesungguhnya. Sampai para ulama menggambarkan orang yang belajar ilmu itu di hadapan gurunya bagikan dia menunggu korma yang sudah matang jatuh. Lah kalau dipaksa goyang, jatuh yang tidak matang juga barakallahu fikum. Ya. Kita disuruh menunggu yang benar-benar. Lah kalau kita sebagai murid disuruh memilih kan kita nanti bisa memilih mana yang baik, mana yang lah ini prinsip belajar yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah. Dan menyelisihi langkahnya salafun soleh ridwanullah alim ajma'i. Di dalam belajar agama Allah. Bagaimana kehati-hatiannya mereka. Kalau saja. Kata para ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajarin. Rahimahullahu ta'ala. Terjatuh dalam faham beberapa Asy'ariyah karena guru hadisnya itu ada yang berpemahaman Asy'ari. Bagaimana kalau kita yang lemah segala-galanya? Disuruh menyaring barakallahu fikum. Tidak akan mungkin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ayat yang kita baca pertama kali mengajar kita untuk berusaha menjauhkan diri dari sifat-sifat an nifa kemunafikan yang itu merupakan penyakit hati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. <coughs> Masya Allah. Ya semoga ada ustadz nanti yang bisa melangsungkan pembacaan risalahnya sampai selesai. <laughs> Sebelum barakallahu fikum kita tutup ada beberapa soal. <coughs> Pertanyaan rahimani wa rahimakumullah yang diajukan. Saya meminta kemarin untuk kemudian barakallahu fikum mengumpulkannya ya karena perlu diperiksa saya lihat saya pelajari sesuatu yang tidak sampai kepada saya ilmunya saya akan mengatakan wallahu taala alam wa fawqa kulli dhi ilmin alim di atas orang yang berilmu ada yang berilmu yang kemudian larinya kepada Allah semuanya barakallahu fikum ada pertanyaan yang terkait dengan doa yang dibaca untuk menjauhkan diri dari empat hal kemarin hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Zaid ibnu Arqam radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak berguna dan bermanfaat adalah ilmu yang tidak membuahkan amal. Berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Mau ibadah kecil, tidak pernah khusyuk hatinya. Terus terbang. Lari ke sana kemari. Yang kedua, ketiga, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang keempat, dari doa yang tidak dikabulkan. Rahimani wa rahimakumul. Apakah boleh dibaca di tasyahud terakhir? Jawabannya boleh. Karena tidak ada larangan untuk banyak berdoa padanya barakallahu fikum. Kalau mungkin imam kita sudah selesai, kita sudah membaca empat, kita wajib berlindung daripadanya. Kita berdoa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita boleh berdoa dengan doa apapun barakallahu fikum setelah tasyahud terakhir ya sesuai dengan kemungkinan kita bisa membacanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adakah dikira sebagai hasad dalam pembongkaran pada kegelinciran seseorang atas maksud memenuhi kemaslahatan ummah? Adakah ini termasuk rangka mendatangkan peringatan? <coughs> Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan menjelaskan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh saudara kita. Rahimani wa rahimakumullah menjelaskan barakallahu fikum keketergelincirannya itu merupakan suatu keharusan, bahkan wajib hukumnya. Kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu yadihi. Fa lam yastati' lisanihi, Fa lam yastati' qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kesalahan, kemungkaran, kekeliruan, hendaklah dia ingkari dengan tangannya. Tentu, jangan sampai ya akhi, mau mengamalkan hadith ini. Lihat ada orang minum, ambil, bah, oh tidak boleh. Iya. Jadi yang punya Barakallahu fikum berhak mengingkari dengan tangannya ini adalah yang punya kekuasaan pemerintah terhadap rakyatnya boleh. Kedua orang tua terhadap anaknya itu boleh. Ya. Yeah. Mu guru terhadap muridnya itu boleh. Okay. Ya? Suami terhadap atas istrinya juga boleh. Rahimani wa rahimakumullah Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Ini masih ringan, lisan. Dibanding dengan pertama, itu yang melaksanakan yang punya kekuasaan, kemampuan untuk mengingkari dengan tangan. Sekarang barakallahu fikum yang kedua dengan lisan. Kita bisa dengan lisan, dengan lisan. Kita mengingatkan saudara kita yang salah dan keliru barakallahu fikum apa ini termasuk hasad loh Pak Ustadz? Subhanallah. Ini termasuk bagian dari kewajiban di dalam syariat Allah Jalla Subhanahu. Tetapi ingat. Karena mengingatkan saudara ini adalah ibadah. Harus kita tanamkan pada diri kita sebuah keikhlasan keikhlasan rahimani wa rahimakumullah untuk mengingatkan dan menasihatkan dia. Jangan sampai kita mengingatkan dan menasihatkan teman kita ini dalam rangka menghinakannya dan merendahkannya. Jangan. Ya. Kalau pintunya pintu nasihat, loh. lain lagi nanti. Bagaimana kalau para ulama bersikap terhadap ahlul bidah kerasnya sekarang saudara kita yang terjatuh ahlus sunnah yang terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai yang jatuh dalam kekeliruan kesalahan ini, ya bukan urusannya manhaj, mungkin kesalahan yang bersifat maksiat dan seterusnya. Jangan sampai sudah jatuh, kita jerongkokkan lagi, dorong lagi, biarlah sekalian mati misalkan. Ya sudah jatuh ke dalam lubang sumur. Kan semestinya kalau mau menolong, lemparkan tali ting. Akhi, pegang talinya naik. Iya? Ini enggak. Sudah masuk ke dalam sumur, ambil batu belum. Ya habis temennya. Bantu dan tolong. Rahimani wa rahimakumullah. Ingatkan. Dengan penuh hikmah kebijakan padanya untuk mengingatkannya baru ke fikum. Kalau ternyata dia tetap tidak mau terus berjalan pada kemaksiatannya, cobalah mungkin ada orang yang didengarnya untuk bisa menasihatkan dia pakai lewat jalur ini. Ya. Kalau ternyata semua jalan tidak bisa kita kan punya prinsip di dalam agama. Salamatun nafsi la ya'jiluha syai. Keselamatan diri kita tidak bisa dibayar, ditukar oleh apapun. Berarti kita tinggalkan orang ini. Sudah dengan lemah lembut tidak juga. Ada satu cara yang disebut dengan al-hajar. Kita tidak menyapa dia. Ya, yeah? Semoga dengan ini dia barakallahu fikum akan sadar orang-orang tidak lagi menyapa dia. Itu boleh di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan seperti Syekh Al-Albani, al ashl di dalam dakwah ingkarul mungkar itu adalah rifq wal lin. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mengingkari sebuah kekeliruan, terkadang memakai Rifeklin kalau ini memang yang akan mengobatinya. Tetapi lin itu lemah lembut. Terkadang keras. Ini barakallahu fikum yang akan bisa mengobatinya. Ketika kita menempatkan lembut pada tempatnya, keras pada posisinya, maka inilah disebut dengan bil hikmah dengan penuh kebijaksanaan dan hikmah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi barakallahu fikum bukan termasuk dari bab hasad. Mengingatkan saudara kita yang salah dan keliru bukan termasuk di dalam bab hasad, tetapi di dalam bab apa? Dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian pertanyaan yang lain. Bolehkah seseorang berdoa jika mati itu lebih baik baginya dengan maka matikanlah saya dalam sebuah barakallahu fikum ketika ditimpa penyakit kronis rahimani wa rahimakumullah. Kalau berdoa karena keputus asaan, tidak boleh. Putus asa atau putus asa ya. Iya? Sudahlah kalau begini biar saya mati aja lah mungkin lebih baik. Ya Allah matikan saya walau jika kematian itu lebih baik buat saya. Hidupkan saya kalau kehidupan itu lebih baik bagi saya. Tidak boleh, walaupun diajarkan dari Nabi, jangan sampai itu merupakan buah keputusasaan. Jangan. Ya, jangan barakallahu fikum. Tapi kalau kita berdoa dengan doa itu, bukan di dalam bab putus asa, itu boleh. Mungkin dia sabar menanggung barakallahu fikum penyakit yang menimpanya. Dia tanggung. Ya, dia sabarkan diri. Berharap jikalau kesabaran ini terhadap penyakit diganti dengan surganya Allah Jalla Subhanahu. Dia menerimanya. Lalu kemudian muncul doa, Ya Allah. Karena memang dia melihat berat penyakitnya. Bukan karena keputusasaan. Dia berdoa, Ya Allah. Jikalau kematian itu lebih baik dari buatku, matikanlah saya. Jikalau kehidupan itu lebih baik bagi saya. Panjangkan umur saya hidupkan. Itu ada di dalam tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ingat barakallahu fikum sebuah firman Allah Jalla Subhanahu. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib kata Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an apakah kalian menyangka kalau kalian itu masuk ke dalam surga sementara belum diujikan kepada kalian ujian dan cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Berarti dengan musibah itu seseorang akan bisa menjadikannya kunci untuk masuk ke dalam surga. Makanya musibah itu jangan diremehkan. Jangan dientengkan. Apalagi kalau sampai musibah itu menjadikan kita putus asa. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Manfaatkan, gunakan untuk bisa menjadi lapangan memupuk menambah amal soleh masuk ke dalam surganya Allah Jalla Subhanahu. Apakah kalian menyangka dan mengira kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan atas kalian sebagaimana ujian-ujian sebelum kalian ditimpa oleh kekurangan dari harta benda, ditimpa oleh malapetaka, bahkan ditimpa oleh kegoncangan di dalam perang. Pernah merasakan ketika di medan perang? Belum pernah kan? Iya. Bagaimana gentarnya, ketirnya hati ini bisa mendengar dentuman jan, eh, peluru mungkin. Ya jangankan saja kalau mendengar orang ribut-ribut saja kan ada perasaan pada diri kita. Ya, Sampai Allah bercerita tentang kengerian yang dialami oleh para sahabat Nabi kaum mukminin di dalam berperang melawan musuh-musuh Allah Jalla Subhanahu. Kengerian atau ketakutan ya perasaan barakallah, kegoncangan afwan, <coughs> kegoncangan yang dirasakan. Sampai kemudian mereka bertanya kapan datangnya pertolongan Allah. Imam Musa'di rahimahullah menjelaskan kalimat pertanyaan kapan datangnya pertolongan Allah bukan karena ragunya terhadap pertolongan Allah yang akan datang kepada mereka. Namun karena dahsyatnya dan ngerinya medan laga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum. Ini satu. Allah bertanya apakah kalian menyangka masuk ke dalam surga sementara belum diujikan ujian-ujian orang terdahulu. Maksudnya barakallahu fikum dari ayat ini bahwa musibah itu bisa menjadi kunci untuk membuka surganya Allah Jalla Subhanahu. Jangan diremehkan sebuah musibah. Atta bin Abi Rabah rahimahullah bercerita bercerita tentang gurunya Abdullah ibnu yang radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah ibnu Abbas, "Ala urika mroatan min ahlil jannah." Wahai Atha bin Abi Rabah, ya, maukah aku tunjukkan kepada engkau, beritahukan seorang wanita yang menjadi penduduk sorga. Subhanallah wanita menjadi penduduk surga. Apa kata Aqa bin Abi Rabah? Dalah, iya. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, Hadihil Maratus sauda. Ini dia. Wanita yang hitam ini kata Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu. Loh, Gimana ceritanya? Kok wanita ini bisa membeli surga barakallahu fikum? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita. Atatin nabiyya alaihi salatu wassalam. Wanita ini datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam lalu mengatakan ya Rasulullah Inni usra'u wa inni atakashaf. Ya Rasulullah, saya orang yang ditimpa penyakit, kalau di Indonesia disebut penyakit ayan. Apa? Sawen? sawen, sawet, sawen, ayan. Wa ini atakasyaf. Dan saya sering terbuka auratnya. Udu'ullah hali ayyasfiyani ya Rasulullah. Doakan supaya saya diberikan kesembuhan. Ya namanya orang sudah sampai datang penyakit ayam kan gak sadar ya. Dengarkan kata Nabi Yuna alaih salatu wassalam. In ti sobarti falakil jannah. Jikalau engkau ingin bersabar, menanggung beban derita dan penyakitmu, bagi engkau surga. Kalau tidak, saya akan doakan supaya Allah menyembuhkan engkau tawaran dari Nabi Yuna alaihi wassalam. Lah kalau orang yang pendek, kecil himahnya, himah itu artinya apa ya? Semangat. Cita-citanya itu kok di bawah tanah. Orang disuruh bercita-cita ke atas langit. Lah ya saya mau sehat aja lah Misalkan. Ternyata tidak. Wanita ini mengatakan, Asbiru ya Rasulullah kalau begitu saya bersabar untuk menanggung beban derita ini ya Rasulullah. Subhanallah. Apa nilainya dan harganya kesabaran yang akan disebut eh, yang disebutkan tadi? Surganya Allah Jalla Subhanahu dia peroleh dengan sebuah musibah dan dia bersabar di atasnya. Makanya oleh karena itu jangan sampai mendatangkan keputusasaan karena sebuah ujian yang turun kepada kita. Jangan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi jadikan musibah itu sebagai lapangan untuk kita bisa lapangan kalau di sini apa? Hah? Medan ya. Medan untuk kemudian bisa mempersiapkan amal soleh rahimani Warahimakumullahu jami'an. <coughs> Pertanyaan apa bedanya tasawuf dengan tazkiyatun nufus? Dikarenakan keduanya secara umum berbicara soal hati. Jadi barakallahu fikum. Tasawuf itu sebuah aliran. Aliran tasawuf Adapun tazkiyatun nufus, pensucian diri dan jiwa, itu adalah sebuah amalan yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah. Beda sudah. Ya. Jadi amalan yang diperintahkan oleh Allah Jalla Subhana dengan mengatakan qad aflaha man zakka sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya berarti kita disuruh untuk membersihkan. Ini sebuah ya perintah di dalam agama. Adapun tasawuf itu adalah sebuah aliran. Rahimani wa rahimakum ay sebuah aliran ajaran tersendiri yang padanya ya mungkin banyak berbicara tentang hati. Ya. Ingin hatinya apa? Ingin hatinya tenang, ingin hatinya suci, gampang menangis. Pokoknya sudah. Yang gitu-gitulah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama kita harus tahu tasawuf itu adalah sebuah aliran dan ajaran yang salah dan batil. Apa mungkin cara-caranya akan menjadi benar dalam mensucikan dirinya? Jawabannya tidak. Gimana caranya? Ya, Anda masuk ke ruang yang gelap gulita. Lalu bertopang dagu duduk, merenung nanti akan datang. Ya, yang pada akhirnya hadasani qalbi an rabbi hatiku bercerita tentang Allah. Loh, gimana? Kok pensucian itu ditempuh dengan lewat pertapaan, lewat semedi, lewat ini, lewat itu, dan seterusnya. Tidak. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai di persaksian kebersihan lahiriah dan batiniah mereka. Oleh Allah dan Rasulnya karena benar dalam melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa melalui wahyu ilahi, melalui jalan yang benar yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok orang yang sudah belajar sunnah itu kok sulit menangis? Itu gampang. Sufi ini tasawuf belajar gampang baru baca auzubillah ah, satu menangis rame-rame menangis iya ah, kita dengarkan ucapan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam talbis iblis beliau mengatakan iblis kan pintar narik masa lo ya mencari teman ya salah satu caranya kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menampilkan dua penampilan orang ini Iblis menampilkan orang-orang tasawuf sufi ini orang yang mudah ternyuh, mudah menangis, lembut hatinya, ditampilkan oleh iblis untuk menggeret orang-orang untuk kemudian masuk barakallahu fikum ke dalamnya. Ya? Untuk menggeret seseorang masuk ke dalamnya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ditampilkan orang-orang yang benar akidahnya. loh. Kok kasar kelihatannya. Padahal tidak. Orang berprinsip dengan prinsip yang benar mengingatkan muslimin dengan bahaya akidah yang tidak benar, bahayanya kebidaahan itu ditampilkan oleh iblis orang kasar suka menyalahkan orang suka ini. Iblis punya pekerjaan demikian. Untuk kemudian menghalangi seseorang untuk bergabung dengan orang-orang yang benar kemudian menggeret seseorang untuk gampang masuk barokallahu fikum padanya. Sampai kemudian setelah ini ada pertanyaan tentang eh, apakah cara yang betul untuk menyampaikan ilmu adakah jemaah tablik melakukan dengan betul pertanyaan ini ya terkait dengan Ya jamaah tabligh barakallahu fikum subhanallah ya ikhwan. Itu sebuah aliran yang muncul dari India. Yang pendirinya bernama Muhammad Ilyas dari India barakallahu fikum. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwa jamaah tabligh itu sufiyatul asr sufiah modern. Ya sama dengan pendahulunya. Barakallahu fikum. Ya? Ma, maka dari itu, engkau akan bisa mengetahui siapa mereka. Dari kata-kata sufiyatul asar, sufiah modern berarti ya pendahulunya adalah kaum sufi rahimani wa rahimakumullah. Yang petinggi sufi yang bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Hati-hati loh. Jangan salah sebut. Bedakan antara Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Ini dua-duanya beda. Jangan salah. Kalau Ibnu Arabi ini tanpa alif lam, imam min imam kaum sufi. Kemudian Ibnul Arabi alim min ulama'i ahli sunnah. Jangan salah sebut. Ya, Berkata Ibnul Arabi, loh, jangan. Kalau terkait dengan persoalan di sufi ya jangan. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, Mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. adalah anjing dan babi ini kecuali Tuhan kita. Loh, lebih jelek dan lebih jahat daripada ucapannya Yahudi dan Nasrani. Selain itu dia mengatakan Al-abdu rabbun war rabbu abdun ya laita syi'ri manil mukallab. Ibnu Arabi mengatakan hamba ini Tuhan, Tuhan itu hamba. Kalau demikian siapa yang dibebani syariat? Semuanya Tuhan. Iya. Jadi barakallahu fikum. Ini keyakinan petinggi-petingginya. Apa mungkin lalu kemudian jadi benar? Kan tidak, rahimani orang. Sufi dulu ataupun sufi modern. Ya sama satu agama dan satu aliran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masya Allah. Ada yang bertanya terkait tentang majelis maulid Kemudian barakallahu fikum majlis zikir <clears throat> Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sholat tarawih. Dan segala keutamaannya. Juga terkait pertanyaan dengan nasyid. Ya. Secara ringkas rahimani wa rahimakumullah. Nasyid itu termasuk di dalam barakallahu fikum. Ya. Termasuk di dalam perbuatan bid'ah. Yang tidak dikenal dari salafun salih ridwanullah alim ajma'i. Nasyid lo ya. Beda dengan membaca bait-bait syair yang dulu dikumandangkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'i. Kalau ini nyanyi, ya, sampai Syekh Mukbir rahimahullahu taala ada hafizul Quran di ma'had beliau dulu. Keluar suaranya merdu merdu. Bagus suaranya. Masya Allah, hafizul Quran. Setelah itu masuk barakallahu fikum tergeret oleh gerakan ikhwanul muslimin. Karena bagus suaranya dipilih menjadi penyanyi nasyid. Amblas Al-Qur'annya hilang. Al-Qur'annya barakallahu fikum terus bawaannya ke bencong apa? Ba kalau laki-laki penampilannya seperti perempuan. Banci ya. Kalau di sini apa? Ya gitu. Bagaimana dengan nasyid ini dicita seseorang? Nas'alullah salamatal afiyah. Maka baca adrar bahaya atau nasyid ini rahimani wa rahimakumullah dalam karya Syekh Ahmad Al-Najmi hafidhani wa hafidhakumullah jami'an terkait tentang persoalan ia salat tarawih dan segala fadhailnya bisa merujuk kepada kitab kecil Syekh Al-Albani rahimahullah tentang eh, ahkam tarawih tentang tarawih hafidhani wa hafidhakumullah khusus berbicara tentang keutamaan salat tarawih padanya dan bagaimana cara-caranya kemudian <laughs> <coughs> terkait dengan apa yang ditanyakan acara maulidan atau yang sejenisnya. Kalau kita kembali bahwa di dalam acara ini ada banyak unsur tasyabuh. Pertama tasyabuh bin Nasara dengan acara apanya? Hah? Menyambut kelahiran Isa itu apa? Hah? Aina, itu sudah namanya. Baik. Barakallahu fikum. Menyambut kelahirannya. Ada tasabuhnya rahimani wa rahimakumullah. Dengan acara yang ada pada orang-orang kafir kepada Allah. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya akan dikatakan ini bisa mengingatkan atas kelahiran Nabi Yuna alaihissalatu wassalam. Kalau sekiranya itu dibenarkan, tentu para sahabat Nabi yang sangat-sangat butuh apalagi di medan laga, sangat butuh untuk mengenang, mengingat kelahiran Nabi, maka mereka akan terdepan di dalam melaksanakannya. Tetapi mereka tidak lakukan berarti tidak ada syariatnya hafizani wa hafizakumullah. Disinilah kita mengingat ucapan imamu daril hijrah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mani betada'a fid dini bid'atan wa yaroha hasanatan. Fakat za'ama anna Muhammadan khonar risalata. Kata Imam Malik rahimahullah. Barang siapa yang melakukan satu perkara baru dalam urusan agama, lalu dianggapnya baik, ini bahaya. Anggapan-anggapan ini harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Jangan beragama dengan anggapan, dengan perasaan. Ya? Dia menganggap kalau ini baik, sungguh dia telah menuding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Qala Allah Jalla wa ala kata Al-Imam Malik, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Wa ma lam yakun yauma idin dinan, fala yakunul yauma dina. Kalau dulu bukan sebagai ajaran dan agama, sekarang ini kata Imam Malik, jangan men, tidak boleh menjadi sebuah ajaran atau agama. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum. Kita harus menjelaskan kepada kaum muslimin dengan penuh hikmah dan kebijakan tentang perkara-perkara baru dalam urusan agama. Dan ini bentuk penjagaan dan pemeliharaan kita kepada agama Allah. Ya? Ada orang yang nggak mau peduli terhadap perkara-perkara bid'ah. Oh jangan. Harus kita memberikan kepedulian yang tinggi dan dalam karena dosa yang paling besar setelah dosa syirik adalah dosa apa? Kebidaahan di dalam agama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. begitu juga terkait dengan persoalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat. Ada zikirnya? Ada bertasbih 33 kali, bertahmi 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, kemudian ditutup menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lalahul mulk walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada beliau sebagai imam lalu kemudian memimpin para sahabatnya untuk berzikir. Imamnya berzikir sendiri, makmumnya masing-masing berzikir sendiri, walaupun dengan suara keras, tapi masing-masing. Ya. Jadi para sahabat Nabi berzikir dengan suara keras, subhanallah, subhanallah, yang sampingnya subhanallah, ya, tidak kemudian dipimpin oleh seseorang rahimani wa rahimakumullah jami'. Jadi barakallahu fikum, ingat ada satu poin penting yang harus diketahui. Seseorang sering mengatakan, masa sih salah orang berzikir? Masa salah orang berzikir? Bukan zikirnya yang salah, maaf. Bukan zikirnya yang salah, benar zikirnya. Ya, tetapi yang salah itu kan caranya caranya yang salah. Kita ingin mengingat Nabi Ali Shallallahu Wasallam, jangan setahun sekali lah. Mengingat Nabi, memperingatkan ya bagaimana perjuangan Nabi, semestinya setiap saat. Mendengar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita baca salawat Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu mengingat perjuangan beliau baca sejarah itu akan lebih membangkitkan kalau sekarang acaranya akan membangkitkan keinginan untuk makan ya. Acara makan berbagai macam dan seterusnya. Itu. Sudah kenyang di masjid, bawa pulang nanti ada. Tidak ngerti kalau di sini ya. Tapi kalau di Indonesia begitu. Apalagi di daerah kita yang namanya Lombok. Nanti bawa pakai pikul, dipikul. Ya. Di belakang ada, di depan ada. Sudah kenyang di masjid. Rahimah. Jadi pindah nanti acaranya. Seneng sekali. Kalau musim ini musim subur ya. Musim subur, musim kenyang. Ya. Yang tidak pernah naik masjid. Naik ke masjid. Jadi kalau ingin kita hikmah untuk mengingat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan setahun sekali kan, ya setiap saat kita membaca sejarahnya, ya dengan tidak kemudian membuat acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli hal akhwan. Ya saya ingatkan diri saya sendiri barakallahu fikum sebagai penutup terhadap majelis kita ini yaitu dakwah yang kita berada padanya ini dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Butuh jiwa-jiwa yang besar untuk memikulnya barakallahu fikum. Ilmu yang kokoh dan kuat. Amal rahimani wa rahimakumullah. Syekh Mukbir rahimahullah memberikan dan menggambarkan. Dakwah ini adalah gambarannya berjalan dengan cepat tidak ada seorang pun yang sanggup menghadangnya. Sementara kita ini adalah orang yang menggantungkan diri di dakwah ini. Kalau lemah kita menggantungkan diri, apalagi kalau lepas kita akan ditinggal oleh dakwah yang sedang berjalan ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Keagungan dakwah ini harus kita jaga dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, niat yang bersih. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla Subhanahu mengistiqomahkan kita di atasnya hatta nalqahu sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dan tahu bahwa ternyata berpegang dengan dakwah ini amat sangat besar ujian dan cobaan padanya. Ujian dan cobaan di atasnya rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada langkah dan jalur. Kecuali harus meminta bantuan dan pertolongan dari pemilik dakwah ini. Agar kita diistiqomahkan padanya. Agar kita diberikan ketabahan dan keberanian untuk menghadapi segala ujian dan cobaan di atasnya rahimani wa rahimakumullah. Karena dakwah ini adalah besar, agung, dan mulia. Pikul dengan jiwa yang besar. Jangan dengan jiwa yang kerdil rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla Subhanah memberkahi apa yang telah kita lakukan. Barakallahu fikum selama ini di majlis ilmu. Dan saya meminta kepada ikhwani rahimani wa Tentunya untuk kemudian membantu dengan doa agar diberikan keikhlasan di dalam menyampaikan ilmu, diberikan istiqomahan di atas manhaj yang hak ini sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.